بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا قوة الإيمان وارزقنا يا ربنا التقوى وارزقنا يا ربنا الإخلاص اغسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد تحت لوائه واختم لنا يا ربنا بالخاتمة الحسنى أما بعد kita lanjutkan pembacaan kitab Umbul Barahin karangannya Imam Sanusi yang pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya seorang nabi haruslah orang yang jujur dan tidak pernah berbohong seorang yang amanat dan tidak pernah berkhianat karena yang dibawa adalah pesan dari Allah maka itu yang harus kita yakini kalau sudah ada orang menduga Nabi Muhammad itu adalah tidak jujur dan menduga Nabi Muhammad berkhianat artinya ia akan meruntuhkan semua syariat karena semua ucapan Nabi akan bisa diduga kalau itu adalah dusta. Memang di dalam kalau kita membahas di dalam ilmu balaghah khabar itu mengandung berita benar dan berita yang tidak benar. Berbeda dengan insya yang tidak bisa Kalau insya sebuah ungkapan yang tidak bisa dikatakan pelakunya itu adalah benar atau tidak jujur. Dan Nabi pun berbicara tentang khabar. Dari zatnya kalimat memang mungkin benar, mungkin tidak benar. Tetapi kalau sudah dinisbatkan kepada Nabi, tidak pernah salah. Nabi tidak pernah berdusta. Selagi dikatakan dari Allah wahyu itu pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hujjah yang disampaikan oleh Imam Sanusi sudah sangat jelas kemarin kalau seandainya Nabi tidak jujur bagaimana? Syariat tidak akan bisa nyampe kepada kita dengan benar. Dan untuk menunjukkan, membuktikan kalau Nabi itu benar adalah dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Yang mukjizat itu seolah-olah berkata, "Percayailah hambaku ini karena ia adalah orang yang aku beri utusan dan dia terjaga." Sudah kita bahas itu. Kemudian sekarang amanah Wa amma burhanu wujubil amanati. Adapun wajibnya amanah bagi Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la khanu. Kalau seandainya Nabi itu berkhianat dengan melakukan bi fi'lin bi fi'li muharramin, melakukan sesuatu yang haram. Atau makruhin atau yang makruh sekalipun, bal muharramun. ista'ya yang namanya haram itu akan berubah awil makruh kemakruhan atau keharaman akan berubah menjadi taatan ketaatan fi haqqi bagi nabi kalau seandainya nabi boleh berbohong bisa berubah kisahnya kalau lagi suka biarpun dia haram biarpun haram bisa dirubah menjadi halal nabi kalau seandainya nabi tidak punya sifat yang namanya amanat berabe kacau jadi agama sesuai dengan suka hatinya, bukan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian li'anna Allah taala qad amarna bil iktida. Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah bihim kepada mengikuti para nabi fi aqwalihim dalam perkataan mereka wa af'alihim perbuatan mereka. Wala yamuru ta'ala bimahramin dan Allah tidak akan perintahkan kepada yang haram. Wala makruhin dan makruh pun tidak. Wa ada bi'ainihi bahkan ini juga sebetulnya wa burhan wujub thalithati satu hujjah akan wajibnya nabi itu bersifat dengan sifat yang ketiga. Jadi Allah, nabi nabi bersifat dengan sifat yang ketiga. Nabi bersifat yang namanya amanah. Amanah itu artinya yang harus disampaikan disampaikan yang tidak tidak. Hujahnya sederhana, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Maka kalau seorang telah diperintahkan untuk mengikuti seorang Nabi, berarti yang diikuti pun harus harus amanah dong. Bahkan nanti ada satu sifat lagi yang tidak disebut oleh Imam Sanusi akan tapi masuk kepada sifat ini boleh kita pisah Sifat lain lagi sifat Allah adalah sifat ismah. Terjaga dari dosa. Jadi seorang nabi adalah terjaga dari dosa, tidak mungkin berdosa. Dan hujahnya kurang lebih dengan hujah amanah ini. Kalau nabi melakukan dosa berarti kita diperintahkan untuk mengikuti dosa. Sehingga nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Bahkan yang makruh pun tidak pernah dilakukan oleh seorang nabi. Karena apa? Semua perilaku nabi hendaknya kita ikuti. Baik perilaku yang merupakan syariat atau kebiasaan pun perlu kita untuk mengikutinya. Cara makannya Nabi SAW kita hendaknya mengikuti kalau bisa. Cara minum, cara berjalan, cara duduk Nabi dan cara berbicara. Semuanya cara Nabi hendaknya kita jadikan idola untuk bisa kita tiru. Maka dari itu di sini karena Allah memerintahkan kita untuk mengikut para nabi, maka secara otomatis nabi itu sendiri harus mempunyai sifat-sifat yang yang tidak mengurang Jadi Nabi sendiri mempunyai sifat-sifat yang mulia yaitu tadi tidak akan melakukan satu dosa. Kalau Nabi melakukan dosa, berarti kita disuruh untuk mengikuti dosa. Bahkan makruh pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalaupun ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi lalu makruh bagi kita, bagi Nabi tidaklah makruh. Akan tapi bisa saja itu adalah untuk tasyri' untuk memahamkan kepada syariat. Baik. Jadi Nabi tidak salah. Bahkan semua diikuti. Semua hendaknya kita mengikuti Nabi. Termasuk cara kebiasaannya pun. Kalau kita mengikuti Nabi dikatakan oleh para ulama. Kalau kita mengikuti Nabi. Dengan niat. Biarpun itu masalah-masalah yang ubah, Masalah-masalah yang enggak ada nilai pahala semulanya. Maka karena kita mengikuti Nabi. Maka menjadilah ada pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang dihadirkan oleh Imam Sanusi. Sederhana sekali. Nah, kalau Nabi seandainya Nabi itu tidak tidak bisa dipercaya, tidak amanah, tidak amanah. Kemudian kita sambung dengan maksum, tidak maksum, kacau. Dan selain Nabi tidak ada yang maksum dan ini juga musibah lagi, berat lagi. Kalau tiba-tiba ada orang yang berkata misalnya ada selain Nabi itu maksum. Sebab maksum itu maknanya terbebas dari dosa. Artinya tidak akan melakukan dosa sedikit pun. Ulama berbeda pendapat tentang Nabi, apakah Nabi bisa melakukan dosa kecil Nabi tidak pernah melakukan dosa baik sebelum Nabi atau sebelum jadi Nabi atau setelah jadi Nabi. Itu kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Hanya ada perbedaan di antara mereka kaum ulama ahli sunnah wal jamaah antara uh, apa barusan? Masuk antara dosa kecil yang dilakukan oleh apakah mungkin Nabi melakukan dosa kecil? Jumhur ulama mengatakan Nabi tidak akan mungkin juga melakukan dosa yang kecil sekalipun. Bahkan makruh pun tidak ada bagi Nabi. Tidak ada makruh bagi Nabi. Lalu kenapa kok ada sesuatu yang bagi kita makruh, bagi Nabi tidak? Nabi tidak makruh, karena Nabi untuk tasyrik. Waktu misalnya, bagi kita kencing berdiri adalah makruh. Bagi kita kencing berdiri adalah makruh, tapi bagi Nabi tidak waktu itu. Karena Nabi Nabi itu biasanya di dalam buang air kecil, beliau tidak tidak pernah berdiri. Tiba-tiba suatu ketika ditemukan beliau kencing buang air kecil dalam keadaan berdiri. Apa maknanya? Maknanya menunjukkan bahasanya duduk tidak wajib. Disunahkan saja, Kemudian berdiri pun bukan sesuatu yang haram. Bagi Nabi tidak dikatakan makruh sekalipun. Karena Nabi adalah untuk memberi keterangan kepada umat ini bahwa berdiri kencing ah, dalam keadaan berdiri bukan sesuatu yang haram, akan tapi bertentangan dengan akhlak yang mulia. Itu saja. Dan bukan berarti Nabi tidak berakhlak, tidak. Sebab kalau Nabi tidak melakukan seperti itu akan jadi wajib nanti istimbatnya para ulama. Kalau seandainya ditemukan Nabi tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri, yang ada adalah kencing duduk, kencing duduk, kencing duduk, maka akan muncul fatwa bahasanya Kencing harus dengan du duduk. Akan tapi ketahuilah bahasanya, kencing dengan berdiri adalah uh, makruh saja, bukan sesuatu yang haram dan itu bagi umat Nabi Muhammad. Akan tapi bagi Nabi itu semua tidak ada yang namanya haram karena semuanya adalah untuk tasrik karena Nabi adalah membawa syariat. Baik, kemudian uh, masalah ma'ismah ya. Nabi terjaga eh, terjaga dari dosa. Ini juga tidak pernah disebutkan. Ada lagi namanya fatonah yang sering disebutkan. Jadi kalau dititi sifat-sifat Nabi biasanya kita sering mendengar adalah empat ya. Siddiq, tab, amanah, tablek, fatonah. Terus ada namanya ismah, masum. Jadi banyak sebetulnya sifat-sifat para Nabi itu. Ada di antara sifat yang wajib kita yakini pada Nabi adalah itu. Empat atau kalau kita tambah dengan ismah lima. Nabi adalah maksum. Nah, ada sekelompok akhirnya sekelompok yang mengatakan ada selain Nabi Muhammad maksum itu salah. Kalau ada seorang wali besar tidak maksum. Syekh Abdul Qadir Jalani tidak maksum. Para sahabat Nabi tidak ada yang maksum. Para ahli bait Nabi tidak ada yang maksum. Tidak benar mengatakan selain Nabi Muhammad ada maksum. Tahu maksum? Maksum tidak pernah ter melakukan dosa. Artinya omongannya pasti benar. Kayak wahyu omongannya. Nah, kalau ada manusia dikatakan dia maksum terbebas dari dosa. Artinya apa? Buah daripada keyakinan ini. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut Hah? adalah benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran tentu dibenarkan dia. Maka ada sekelompok agama, sekelompok umat Islam yang mengatakan bahwa ada beberapa imam yang maksum. Nah ini musibah, kayak membuat nabi lagi. Memang gelarnya bukan nabi, akan tapi dikatakan maksum. Coba apa akibat najar itu semuanya? Dia adalah maksum. Maksum itu membuat risalah dan pasti benar omongannya. Karena omongannya pasti benar berarti harus diikuti. Biarpun bertentangan dengan bertentangan dengan hadis Nabi. Berarti makomnya seperti makom Nabi. Maka kalau ada sekelompok yang mengatakan selain Nabi ada yang maksum maka itu keluar dari iman. Ada kelompok ag agama atau kelompok ah, firqah Islamiyah yang mengaku diri mereka Islam akan tapi ternyata mereka seperti itu. Islam sih ngakunya Islam ya. Akan tapi mereka punya keyakinan-keyakinan yang tidak benar yaitu mengatakan bahwasanya ada selain Nabi Muhammad itu ada yang maksum yaitu para imam-imam. Baik, kemudian Nabi adalah Nabi pungkasan. Tidak ada Nabi lagi setelah itu. Nabi adalah Nabi pungkasan. Tidak ada Nabi setelah itu. Maka kalau ada yang mengatakan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, berarti kan harus mempunyai sifat-sifat maksum. Maka itu bisa menghapus sifat apa? Uh, uh, hukum-hukum Nabi terdahulu. Baik, kita lanjutkan. Amma dalil Jawazil a'radil basyariyah kemarin disebutkan bahasanya boleh Nabi itu sakit. Mungkin. Boleh Nabi itu lapar, mungkin. Ini adalah mukaddimah yang luar biasa bagi Allah dan kasih sayang Allah kepada umat ini. Kalau seandainya kita itu punya Nabi. Terus Nabi tersebut bukan dari bangsa manusia. Gak pernah sakit dan sebagainya. Bagaimana kita? Kita akan berhujah dan berkata, ya ente bukan manusia. Akan tapi oleh Allah dijadikan Nabi Muhammad utuh manusia murni. Yang bisa kedatangan penyakit dan seterusnya. Dalil jawaz al-arad al bashariyah Dalil tentang Nabi itu terkena hal-hal yang menimpa manusia seperti ngantuk, lapar, sakit dan lainnya. Famusyahadatu wuqu'iha bihim sudah jelas terjadi pada mereka para nabi. Nabi sebelum wafat panas demam yang luar biasa. Dan banyak sering Nabi merasakan sakit. Wuku waha jatuhnya terjatuhnya nabi jatuhnya sifat-sifat penyakit tadi kepada para nabi bihim menimpa kepada mereka imma li ta'dimi ujurihim yang pertama nabi diberi oleh Allah sakit adalah untuk mengangkat pahalanya bukan karena Allah ingin menghukumnya tidak Allah ingin angkat pahalanya awli tashri' atau karena untuk sebuah syariat. Sehingga sangat gampang syariatnya gampang. Nabi melakukan sholat, kita sholat. Nabi sholat, kita sholat. Jadi ada contoh di sini. Tashri' atau tasalli an dunia wa tanbih li oh, Untuk tahu tentang keadaan dunia dan agar diberitahu tentang uh, eh, rendah namanya namanya dunia ini lihisadi kadriha, indallahi ta'ala wa adami ridahu ta'ala Allah tidak ridha dengan dunia ini maksudnya bukan impian bukan harapan bukan cita-cita dengan dunia ini sebagai darul jaza Allah tidak rela dan Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai darul jaza hari pembalasan tidak akan tetapi yang namanya dunia ini adalah sebagai tempat untuk ujian dan Nabi pun diuji untuk diangkat derajat derajatnya tinggi-tinggi. Allah kalau menjadikan Nabi tidak sakit bisa. Allah kalau menjadikan Nabi tidak pernah makan bisa. Akan tapi tidak bisa dicontoh nanti gimana cara makan. Kita tidak ngerti cara makannya. Jadi Nabi dibuat oleh Allah seperti manusia biasa dan punya kebiasaan itu dan kebiasaannya itulah yang didasari atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bitibari ahwalihim fiha alaihi wassalam. Jadi keyakinan bahwasanya nabi itu mungkin tertimpa sesuatu yang seperti manusia yang lainnya. Nah, ini adalah suatu pendidikan bagi kita bahwa apa yang dilakukan nabi ini berdasarkan murni dari wahyu. Jadi tidak apa namanya? Tidak ada praduga yang tidak-tidak. Semua yang datang dilakukan nabi ini adalah wahyu. Termasuk sakitnya itu sendiri adalah untuk tujuan syariat atau untuk kemudahan bagi kita agar kita bisa meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin sudah kita singgung juga bahwa Nabi pun bisa sakit, tapi ingat sakitnya bukan sakit yang berlebihan. Tidak ada. Makanya riwayat palsu kalau ada dikatakan Nabi sakit sampai orang benda takut lari dari dari beliau para Nabi. Kemudian setelah itu semuanya, setelah kita meyakini bahasanya Allah Maha Tunggal, Allah Maha Dahulu dan seterusnya dan seterusnya laisa kamitslihi syai'un tidak ada yang serupa tidak ada yang serupa dari apapun dengan Allah nggak ada kemudian banyak hal lain lagi uh, yang uh, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa mohon diulang kembali sampai keyakinannya sampai kepada puncak asalnya tidak tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah yang yang dimaksud adalah Allah yang dengan sifat-sifat kemuliaan tersebut nah Kemudian setelah itu meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh kepada utusan Allah. Kita wajib apa wajib bagi kita untuk mencari utusan Allah atau utusan-utusan Allah atau menuntut ilmu kayak begini wajib demi keselamatan kita. Dan Nabi Nabi adalah mengajari kita tentang tauhid itu, kebenaran semuanya. Maka keyakinan kita akan butuh kita kepada Nabi harus makin jelas. Lah kalau kita sudah yakin Nabi dengan sifat-sifat kemuliaannya, Allah dengan sifat-sifat kemuliaannya, barulah seorang hamba nanti ikrar. Pesannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ini tidak ada maknanya. Kalau di dalam hatinya belum mengerti apa sih ilah Tuhan? Dan apakah itu Nabi? Kalau nggak ngerti apa artinya? Makanya kalau orang belum dikasih wawasan tentang siapa Tuhan, dan apa itu nabi, wahyu itu kayak apa sebelum diceritakan dengan permasalahan ini maka waktu berla ilallah atau asyhadu alla ilallah tidak masuk aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dia nggak ngerti, dipikir konsep ketuhanan adalah Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dipikir seperti itu, tidak maka ketahuilah bahwa setelah orang meyakini bahwa Tuhan Allah adalah sifatnya begini-begini dan Nabi pun demikian, baru setelah itu waktu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilallah seperti sifat yang aku pahami. Muhammadur Rasulullah, Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti yang aku mengerti selama ini. Jadi baru sah. Kalau orang nol mengucapkan kalimat syahadat, bisa saja. Aku meyakini bahasanya Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Nabi. Benar. Tapi masih meyakini ada Nabi yang lain lagi dan seterusnya. Ya, bisa. Jadi harus. wajib yajma'u ini hadil aqa'id. Aqa'id ini, akidah ini, tersimpulkan dalam la ilaha illallah yang sesungguhnya. Jadi la ilaha Allah yang sesungguhnya tidak ada Tuhan. Diniadakan, dinafikan semua jenis yang disebut sebagai Tuhan-Tuhan. Itu palsu. Illallah kecuali Tuhan yang Maha Tunggal. Tunggal. Tapi kalau tidak paham sifat-sifat bisa saja ia mengatakan Tuhanku tunggal tapi berhala ini <laughs> satu berhala. Tuhannya tunggal tapi berhala yang dia sembah. Ya enggak sah. Itu menunjukkan bahasanya dia ngerti tauhid Tuhan harus satu, nggak mungkin Tuhan berbilang. Cuman salah di saat menyatakan Tuhannya adalah ini patung atau pemohonan atau yang lainnya. Apa? Apa tadi kita bicara? Ini kita tenggelam dalam kantuk yang luar biasa ini. Ah, jadi mengucapkan kalimat la ilallah tidak cukup dengan lidah, akan tapi harus dengan keyakinan. Makanya kayaknya segampang la ilaha illallah, la ilaha Allah. Tak tanya betul dia percaya akan adanya Tuhan Allah, tapi ke di otaknya tentang tajim Allah kayak manusia punya tangan begini. Gak sah la ilallahnya. La ilaha illallah Tuhannya adalah misalnya disalib misalnya. La ilallah Tuhannya begini. Jadi ini harus benar-benar meyakini Allah seperti yang kita sebut dengan sifat-sifatnya. Nah itu uniknya, indahnya apa yang Imam Sanusi tulis. Jadi setelah faham ini baru nanti ber, ter, bisa menyimpulkan makna ini. Kalau ada orang misalnya beragama, menyembah yang namanya Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Biarpun dia mengucapkan la ilaha tidak ada Tuhan selain Allah, belum kebayang dia kayak apa sih? Karena keyakinan mereka adalah ada Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan. Tapi Tuhan Allah wajibau ma'ani hadil aqaid dikumpul dalam qaul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad dan kita harus tahu Nabi Muhammad itu kayak apa. Nabi dipikir kayak orang-orang biasa, kayak kiai yang bisa salah. Bukan, Nabi tidak pernah bisa bersalah. Nabi hendaknya kita ikuti. Nabi membawa syariat, membawa kebenaran, menjauhkan kita dari kemungkaran. Setelah terbangun keyakinan semacam ini, baru dia pantas mengutapkan Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Baik. Kemudian ini tentang ada syarah yang sangat panjang. Ingin kita mencoba suatu ketika untuk mensyarahi. Kemudian apa makna ilah di sini? La ilaha. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. It, makna uluhiyati, makna uluhiyah itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud makna ilah itu? Uluhiyah. Maknanya adalah istighna'ul ilah. Allah merasa cukup. Tidak butuh. Allah cukup. tidak butuh kepada semain ila an kulli lima siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilai Allah tidak butuh kepada siapapun dan siapapun butuh kepada Allah itu mana ilah dan lebih luas maknanya adalah menafikan sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Nabi mengukuhkan sifat-sifat yang wajib kita yakini ada eh, eh, eh, sifat Allah ya harus mengetahui sifat-sifat Allah meyakini ngerti betul sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah dan mengetahui betul sifat-sifat yang harus ada pada Allah. Begitu juga tentang Nabi, meyakini sifat-sifat wajib yang harus ada pada Nabi dan meyakini sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Nabi, baru setelah itu muncullah keyakinan yang benar tentang la ilaha Allah. Jadi kebayang kalau saya katakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka semuanya Tuhan-Tuhan yang selama ini diakui adalah bohong dan palsu. Tuhan hanya Allah. Dan tidak butuh kepada siapapun akan tapi siapapun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah, makna daripada la ilaha illallah itu adalah la mustaghniya. Tidak ada mustahnin itu uh, mm, uh, merasa ya kayak tadi istighna. Jadi kalau kalau uh, yastaghni itu merasa cukup la mustaghniya, tidak butuh angkul lima siwahu kepada selainnya. Wa muftakirun ilahi dan akan butuh kepada Allah kullu ma'adahu. Kepadanya illallahu taala kecuali Allah. Jadi yang enggak butuh kepada selainnya hanya Allah. Dan selain Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditumpangi lagi dengan sifat-sifat yang selama ini kita bahas, semuanya sifat-sifat wajib, yang wajib kita yakini ada pada Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang harus kita yakini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seorang hamba di saat mengucapkan la ilaha illallah maka saat itu la ilaha adalah la ilaha yang benar la ilahnya orang yang yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kemudian ini tidak membahas masalah syahadat syahadat itu sudah dibahas maksudnya dari apa yang kita bahas tadi mulai dari sifat-sifat Allah sampai sifat Nabi kemudian yang mustahil bagi Nabi sekalipun itu sebetulnya setelah itu tersingkirkan akan muncul keyakinan ini pasti mau tidak mau jadi sifat-sifat kebaya keyakinan jadi dengan memahami sifat-sifat Allah itu sifat-sifat Allah sifat Nabi kemudian orang mengenal mohon maaf ini tentang Tuhan Tuhan Tuhan ini semuanya ya kan maka akan disingkirkan itu semuanya karena ya, meyakini Tuhan Allah mempunyai sifat semacam ini Nabi Nabi Muhammad mempunyai sifat semacam ini sudah jelas lalu melihat kok api kok matahari kok pohon kok ini maka langsung disingkirkan itu semuanya bukan itu yang namanya Tuhan Tuhanku maha tunggal tidak seperti ini semuanya ini Tuhan-Tuhan palsu dan Nabi Muhammad pun demikian dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW baru orang itu akan percaya maka itulah Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Akan tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini lanjutan ya, ini mengulas seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang ammastighna'uhu jalla wa ala an kulli ma siwahu fa lahul wujud. Istina tidak butuhnya Allah kepada selain selain Allah. Kalau dikatakan Allah tidak butuh kepada selain Allah, maka fahuwa al-wujud maka mengharuskan wujud Allah wujud Allah dati dari tidak ada yang menciptakan Allah kalau sudah wujud Allah ini sudah yakin kita yakini dan beliau dan Allah adalah maha dahulu maka katailah setelah kita katakan Allah ada maka secara otomatis sang sang ah, apa, uh, orang yang belajar setelah meyakini bahasanya Allah itu tidak butuh dengan siapapun dan kalau sudah meyakinkan Allah tidak butuh kepada siapapun maka muncul sifat wujud sebab wujud itu apa? tidak ada yang mengadakan Allah jadi Allah tidak butuh ada yang mengadakan jadi wujud kidam bakok wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi dan seterusnya itu mengukuhkan makna Allah tidak butuh kepada selainnya Allah maha ada dari dulu Allah kidam Berarti karena kita nggak butuh ada yang mengadakannya. Kalau kita mah baru ada, maka perlu ada yang mengadakannya. Ya Allah menciptakan kita semesta jagat raya ada diadakan oleh Allah, maka butuh yang mengadakannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tidak butuh kepada apapun. Bakok selamanya lah. Kalau kita tidak bakok, yang bakok hanya Allah. Maka wal mukhalafah li kalau kita mah tidak Api ada contoh api yang lain, ada yang menyerupai sifatnya. Tapi Allah tidak serupa dengan siapapun. Wal bin nafsi dan Allah berdiri sendiri tidak butuh dengan yang lainnya. Wa tanazzu'an naqais Allah adalah terbebas dari yang namanya kekurangan-kekurangan. Wa yadkhulu fi dhalika wujubus sam'i maka termasuk Allah wajib mendengar, in kita wal basar melihat, wal kalam berbicara. ulam tajib lahu hadhi sifat. Kalau seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tadi yang sudah disebutkan, sifat sama, sifat basar, lakana muhtajan ila muhtid nistaya butuh kepada yang lainnya. Kalau Allah tidak bersifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka secara otomatis Allah butuh kepada yang lainnya dan mengatakan Allah butuh kepada yang lainnya sudah satu kesalahan syirik. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Akan tapi ini semua adalah untuk membangun keyakinan bahwasanya segala sesuatu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. أو المحل أو من يدفع عنه نقائص Lalam tajib lahu ta'ala hadis sifat lakana muhtajan ila muhtin. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat yang dirinci tadi sudah sifat sama, basar dan seterusnya, maka kalau Allah tidak bersifat dengan yang demikian, maka Hah? Hari ini subhanallah hilang-hilang Apa yang saya bacakan? Eh, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tidak bersifat dengan sifat-sifat yang kita sebutkan, tidak bersifat dengan sifat-sifat yang kita sebutkan, maka nanti akan muncul menjadi satu satu keadaan lain lagi yaitu Allah butuh kepada yang lainnya. Sementara dikatakan oleh Allah tidak ada Tuhan selain Allah maksudnya tidak butuh kepada apapun dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menjadi butuh maka tidak pantas disebut sebagai Tuhan la ilaha illallah kemudian setelah itu apa itu lam tajib lahu ta'ala la kana muhtajan ilal muhtiti kalau Allah tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan niscaya Allah butuh kepada yang mengadakan awil mahal atau butuh kepada satu tempat au man yadfa'u anhu naqais kalau Allah tidak bersifat yang sempurna tadi maka nanti Allah butuh kepada siapapun yang bisa menolak tentang kekurangan-kekurangan jadi Allah sakit misalnya naudzubillah berarti nanti perlu ada yang ngobati enggak bukan Tuhan lagi itu maka meyakini la ilallah tidak ada Tuhan selain Allah ya seperti itu maknanya membebaskan menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala jadi la ilaha illallah biarpun dibaca beribu-ribu kali, jutaan kali, tapi kalau bayang di benaknya adalah tidak benar, maka tidak akan sah, tidak dianggap oleh Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ah, Tuhan dalam bayangannya itu adalah seperti berhala atau atau berhala yang diciptakan di otaknya sendiri. Khayalan. Belum beriman. Belum belum beriman secara sesungguhnya. La ilaha illallah maksudnya kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ini berkenaan tentang La ilaha illallah. Insya Allah sampai di sini dulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keyakinan yang benar dan uh, ada sir tentang la ilaha illallah itu sendiri setelah kita punya keyakinan yang benar kayak tadi memperbanyak membaca la ilaha illallah itu sendiri menguatkan iman la ilaha Allah menguatkan iman seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum perbaharulah iman kalian semuanya Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami? Nabi menjawab, "Akthiru perbanyaklah min qouli la ilaha illallah." Kalau ingin memperbaharui iman, maka dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan hendaknya kita banyak berzikir termasuk menyebut la ilaha illallah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah, khusus yang memperbanyak la ilaha illallah ada sesuatu sir yang luar biasa dengan la ilaha illallah memperbanyak la ilallah tapi la ilallah yang khusus ya menghadirkan sifat-sifat Allah menjauhkan dari sifat-sifat yang bertentangan dengan dengan sifat-sifat Allah menjauhkan keyakinan-keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala ini saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat keimanan yang kuat dan semoga Allah menjaga lidah kita untuk tidak membicarakan sesuatu kecuali yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina dan memberikan pertolongan kepada bangsa ini. Semoga Allah memberikan kepada kita bangsa Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang menjadi sebab kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang serius, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dekat kepada ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemimpin yang tidak benar. Pemimpin pengkhianat, pemimpin yang tidak jujur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang kelak kelak akan bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keridhaan Allah. Kemudian semoga Allah memuliakan kita di dunia, memuliakan kelak kita di barzah dan memuliakan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته